Mengeluarkan cairannya pun diatur bagaimana jongkok. Ternyata setelah diteliti, kalau tegak tak habis keluar. Tapi kalau jongkok habis keluar. Setelah habis keluar, batuk mendehem. <coughs> Habislah dia. Tak habis, tak habis. Tak habis. Akhirnya menggumpal, menggumpal, menggumpal, menggumpal. Itulah yang menyumbat paralon di dalam. Oh, akhirnya merah muka tersumbat minta ampun sakitnya dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Rupanya pas ditengok pakai USG. Untuk itu USG juga. Pas dilihat tengok Pak ada batu di dalam. Alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah saya memang sudah lama nyari batu. Batu kencing yang membeku di dalam Jangan digosok jadi batu cincin Karena najis Bangga pula tu Allahu Akbar Hebat batumu Iya pak Dari Kalimantan apa dari mana Batu kencing ni pak Najis tu Kenapa kau bawa Campak kan Dua kali salah Jadi solat saya selama ini bagaimana Ulang balik Solat i'adah namanya Orang yang sholat tapi sholatnya batal maka sholat itu mesti diulang i'adah. Maka sholat itu ada tiga. Pertama adaan, kedua kodoan, yang ketiga i'adatan. Kena bawa najis, jahil dua kali kena. Maka jongkok, Pak Ustadz saya nggak bisa jongkok darurat kena sakit kaki ini tak bisa ditekuk Pak Ustadz. Jangankan kencing, sholat aja saya tegak aja dari tadi gak bisa ruku, sholat di kursi, daruran, ad-darurat tubi'ul mahzuran. Keluar dari kamar mandi, apa yang dia ucapkan? Kaki kanan, gufranak gufranak Apa arti gufranak Keluar dari kamar mandi yang diucapkannya, gufranak please forgive me. Kenapa keluar dari WC diucapkan ampunkan aku ya Allah? Karena selama di WC tadi lidahku tidak menyebut subhanallah. Karena di WC tadi aku tak menyebut alhamdulillah. Aku merasa berdosa kepada engkau ya Allah. Lidah ini diciptakan tapi tak bertasbih. Maka setelah keluar dia katakan. Ghufranak ampunkan aku ya Allah. Sedemikian hebatnya. Bersih, suci. Kenapa? Karena orang Islam itu cebok. Kita memang gaya sarungan. Pakai sarung, Gayanya kumal, tapi bersih suci. Pakai jas, pakai dasi, tapi tak berasuh. Nabi ambil pelepah korma, dibelahnya menjadi dua. Kerak, ditusukkannya ke makam. Kenapa kau tusukkan ke makam ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Karena di makam ini ada orang mati lam yastabri, lam yastanzih. Dia tak berbasuh tak cebok. Gara-gara tak cebok. Sekarang kalau kita sedang musafir perjalanan jauh, tengoklah banyak orang tak cebok. Dari mana Ustaz tahu? Dikencinginya ban mobil. Habis ban mobil kencing. Tapi ke air. Oleh sebab itu ada seorang budayawan Melayu kalau dia mau pergi kemana-mana Sudah ada handuk pakaian semua lengkap Dibawanya gayung satu Heran orang, bapak kok bawa gayung? Nanti saya seminar internasional di hotel bintang 5 tak ada air. Bintang 3 masih ada keran. Bintang 4 masih ada air. Bintang 5 tak ada air sama sekali. Maka dibawanya gayung. Cap gayung. Pentingnya sampai begitulah Islam mengajarkan. Carilah agama di dunia ini yang ngatur dari mulai memasukkan makanan sampai mengunyahnya Sampai mengeluarkannya Perutmu itu kau bagi tiga Sepertiga untuk makan Sepertiga untuk air Sepertiga untuk nafas Jangan sampai semuanya makanan Sampai tak bisa bernafas Warisi semua Begitu di ronsen Sate Tuh sampai Pas nampak di sini eh, ayam panggang Orang Islam itu makan hanya cukup untuk menegakkan tulang belakang. Kenapa Ustadz tadi bisa sholat? Tulang belakang tegak. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz bisa ceramah? Tadi habis makan tulang belakang bisa tegak. Asal sudah tegak tulang belakang, stop. Jadi ibu, bapak, kalau nanti tengok bapak tuh makanannya banyak, betul? Lalu ibu nanya, Pak, Kata Ustaz kan nggak boleh makan banyak. Papa kenapa banyak betul? Bu, aku kalau tak sebanyak ini tak tegak tulang belakang. Ini nanti untuk nulagakkan tulang belakang aja nih. Ha, udah agak tegak dia sedikit. Ha, tengok ha, miring kan? Ha. Begitulah. Sekaranglah baru mereka tahu namanya terapi fasting. Apa itu fasting? Tahan makan. Ketika kita mau ke rumah sakit medical check up, diperiksa, Pak, Bapak mau periksa darah hari ini? Iya. Ayo kita masuk ke dalam ruangan. Begitu tangan mau ditusuk ngambil sampel darah, Bapak tadi sudah makan? Iya, nggak jadi. Besok, Pak. Kenapa? Kalau bapak mau cek darah harus tahan makan 24 jam karena darah yang tidak ada makanan bersih sedangkan yang sudah diisi makanan terkontaminasi. Bukan kata saya, kata dokter. Kalau tak percaya sama saya tak apa-apa, tak percaya sama dokter terlalu. Apa maknanya? Bersihkan darah dengan menjaga makanan cara makan, mengeluarkan makanan. Begitulah Islam. Efek dari makan muncullah nafsu libido seksual. Makan gulai ada santan masuk ke dalam Makan nasi karbohidrat Minum teh, minum kopi ada gula Panas badan Membangkitkan nafsu seksual Masalah nafsu seksual pun diatur dalam Islam